يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan saya sebelumnya mohon maaf karena baru sekarang bisa memulai kajian bulanan ini setiap Selasa pertama kalau dihitung-hitung rasanya sudah berturut-turut tiga bulan kita tidak berjumpa seperti ini mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui ini langkah-langkah kita amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalaulah ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan juga Allah berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Memang jamaah sekalian kita saat ini atau Selasa ini adalah pekan pertama Selasa pertama pada bulan Januari ini yang berarti kita semua hari-hari yang kita lalui ini bukan semakin bertambah umur kita tapi pada hakikatnya umur kita semakin berkurang berkurang berkurang berkurang dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari yang kita lalui ini keberkahan demi keberkahan terus menerus Allah berikan kepada kita. Berkah langkah-langkah kita, berkah umur kita, berkah dunia kita, berkah keluarga kita, berkah semua aktivitas kita dan insya Allah kalau keberkahan demi keberkahan kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmatnya Allah berikan kepada kita. Walaupun tadi saya sedikit tergugah ketika kemudian kulut nazila dibacakan oleh Ustadz Abu Ridho Ali Ridho ini kita teringat bahwa dalam suasana kita seperti ini tenang kita bisa salat dengan khusyuk merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala tapi sebagian saudara kita saat ini tidak bisa merasakan kekhusyuan yang kita rasakan pada saat ini. Sebagian saudara kita di Palestina, di Gaza atau di Gaza yang saat ini sedang berjuang mempertahankan tanah air mereka, bumi mereka dan bumi kita semua tentunya. Karena kalau kita bicara Palestina, di situ ada kiblat kita pertama, Al-Aqsa yang kemudian Allah berkahi sebenarnya langkah-langkah kita dunia apa da, bumi bumi mereka itu bumi kita semua itu di mana Allah mengatakan dalam surat Al-Isra Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir jadi itulah bumi yang penuh dengan keberkahan dari ayat ini terkadang kita muncul optimisme yang sangat tinggi bahwa Palestina itu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Secanggih apapun pula senjata yang dipunyai oleh laknatullah al-Yahud, Yahudi ini, Zionis ini. Sebesar apapun pula, sebanyak apapun pula senjata yang dikirim oleh sekutunya Amerika kepada Yahudi ini untuk menghancurkan kaum muslimin dan bumi Palestina, ingatlah ila yaumil qiyamah Allah akan menjaganya sampai kita dipanggil oleh Allah sampai dunia ini hancur akan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kalau saudara lihat kepada hadis-hadis yang ada di saat umat sudah tidak jelas kepemimpinan yang ada di saat umat Islam sudah bercerai-berai seperti ini tidak jelas siapa figur kita siapa pemimpin kita yang terkadang juga langkah-langkah kita berbagai macam kita dapati tidak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sadarilah nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini akan muncul izzatul Islam wal muslimin di bawah sebuah kepemimpinan yang jelas khilafah ala minhajun nubuwah kekhilafahan di atas manhaj kenabian itulah yang kita katakan nabi dipimpin oleh seorang manusia yang namanya sama dengan namaku yaitu Muhammad yang kebetulan pula orang tuanya sama dengan nama orang tuaku Abdullah yaitu Muhammad bin Abdullah bahkan silsilah keturunan mereka dia itu juga nyambung dengan dengan aku cuma kata Nabi lewat Hasan radhiyallahu anhu al-Hasani jamaah sekalian inilah yang kita tunggu-tunggu Sepertinya ini cara Allah Subhanahu wa taala. Dan basyair atau busra sarah kabar gembira yang muncul pada saat ini jamaah sekalian walaupun di saat yang bersamaan sudah hampir 600 orang meninggal dunia di Palestina 90 orang lebih diantaranya adalah anak-anak kecil terbunuh dibantai oleh Zionis Israel Ratullah alaih tapi kemenangan demi kemenangan rasa sudah mulai dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau saudara lihat di Palestina online atau berita tentang Palestina baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris coba saudara lihat dan berita-berita terkini sudah 12 tank yang sudah masuk ke Gaza hancur dihancurkan oleh mujahidin Hamas jemaah sekalian bahkan satu helikopter sudah hancur diledakkan ini cara Allah Subhanahu wa taala benar apa yang dikatakan kalau kemudian sampai masuk ke tanah Gaza insyaallah al-yahud laknatullah alaih mereka telah menggali kuburannya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya ma'asyiral muslimin, kita saat ini mendoakan mereka. Betul. Ini adalah upaya kita paling minimal. Usaha kita bentuk perhatian kita paling kecil kepada saudara kita di Palestina yaitu dengan doa-doa kita. Di saat kita bangun tengah malam tahajud kepada Allah. Sampaikan walaupun hanya sedikit jemaah sekalian mintakan kepada Allah, berdoalah kepada Allah, ya Allah menangkan saudara kita di Palestina. Tapi saat ini semua sepakat dan informasi yang saya dapati mereka saat ini tidak butuh tenaga manusia. Mereka tidak butuh pasukan. Sudah cukup banyak bahkan yang anti di kalangan mereka sendiri dari kelompok-kelompok Hamas dan saudara-saudara kita di Palestina sudah antri hampir 40 ribu orang siap untuk mati syahid. Yang menarik dari ibu-ibu sendiri sudah belasan ribu ibu-ibu sudah siap untuk kemudian mereka melaksanakan amaliyatul istishhad, siap untuk mati syahid. Apa yang dibutuhkan oleh mereka saat ini jemaah sekalian? Rumah sakit lampunya mati. Gas sudah tidak ada lagi. Air terputus. Dokter kewalahan dan kecapean semua. Yang dibutuhkan sekarang adalah bahan makanan, bahan-bahan pokok makanan obat-obatan, tenaga medis. Kalau mujahidin saya yakin mereka akan tampil all out dalam masalah ini. Maka saudara-saudara sekalian melalui mimbar ini pula dan saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan masalah yang satu ini. Tunjukkan kepedulian kita, tunjukkan keseriusan kita dengan doa-doa kita dan bantuan dana kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibuka dompet-dompet untuk Palestina baik melalui YDSF lembaga manajemen infak atau rumah zakat, dompet duafa, baik jalur pemerintah, bahkan sekarang juga sudah ada komite nasional untuk solidaritas rakyat Palestina. Dibuka lebar-lebar dan bahkan pemerintah pun juga mentakit masalah ini saudara-saudara sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salul jasadil wahid perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Palestina adalah saudara kita. Sungguh sangat disayangkan kalau kemudian ada sebagian kita mengatakan bahwa ini adalah perang politik, perang antar negara. Saudara sekalian, hatta antar negara sekalipun. Yang jelas yang satu negara Zionis Israel laknatullah alaih, yang satu adalah negara yang mayoritas penduduk adalah muslim. Apalagi kita tahu siapa itu Hamas. Hamas Harakah Muqawwamah Al-Islamiyah pergerakan untuk kemudian menunjukkan kekuatan Islam menghadapi orang-orang Yahudi laknatullah alaihi ini jemaah sekalian. Mari kita bantu. Kalau kemudian kita tidak siap untuk membantu mereka minimal kita diam. Jangan banyak berkomentar terhadap masalah ini. Sebab bagaimanapun pula sekarang jiwa seorang muslim terancam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang atau jiwa seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia dan isinya dan sekarang sudah hampir 600 orang meninggal dunia begitu saja ma'asyil muslimin perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cinta mencintainya kelembutannya dan kasih sayangnya karena mukmin akhul mukmin mukmin yang satu bersaudara dengan mukmin yang lain ibaratnya satu tubuh kata Rasulullah kama jasadil wahid idza minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bis sahari wal humma kalau ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh itu pun juga akan merasakan sakit. Apa yang terjadi di Palestina pada hakikatnya juga terjadi kepada kita. Apalagi di Palestina ada kiblat pertama kita Al-Aqsa yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma penjagaan Allah, pemeliharaan Allah berbanding lurus dengan keseriusan kita untuk menjaganya ma'asyar muslimin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Apalagi di hadis yang lain walaupun sebagian ulama ada yang mendaifkan hadis ini, man lam yahtam bi amril mu'minin, man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Siapa-siapa yang tidak punya kepedulian, tidak punya kepekaan akan urusan sesama mukmin yang lain ketika mereka mendapatkan musibah kemudian kita juga diam dalam masalah ini maka mereka bukan dari golongan orang-orang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mari berbuatlah apa yang bisa kita perbuat dalam masalah ini bantulah mereka sumbanglah sumbanglah mereka kalau kemudian kita tidak punya apa-apa minimal setiap salat setiap kita sujud setiap kita ruku atau setiap sebelum kita mau sujud di rakaat terakhir sebagaimana dilaksanakan oleh ustaz kita tadi Kurutlah kunut dengan kurut nazilah mintalah kepada Allah mohonlah kepada Allah mudah-mudahan mereka ditegarkan perjuangan mereka diberikan kesabat dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segera dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ingat nanti munculnya khilafah ala minhajun nubuwah kekhilafahan di atas manhaj kenabian ini kata Rasul juga akan muncul di negeri Syam. Sepakat Syam itu jamaah sekalian. Kalau tidak Yordan ya Palestina. Kalau tidak Yordan Palestina mungkin juga Syria. Tapi rasa-rasanya nanti akan muncul di Palestina jamaah sekalian. Karena nanti puncaknya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puncaknya nanti munculnya Dajjal dan Dajjal memang akan di backup oleh 70 ribu orang-orang Yahudi dari, dari Asbahan munculnya dari perbatasan antara Iran dan Irak jemaah sekalian menyerang ke Madinah menyerang ke Palestina di saat itulah kemudian Muhammad bin Abdullah ini menunggu kedatangan yang kita tunggu-tunggu bersama Nabi Allah Isa alaihissalam kemudian kata Nabi SAW kemudian melihat umat semuanya melihat ada dua malaikat turun menunjukkan dirinya terbang dari langit di tengah-tengah adalah Nabi Allah Isa alaihissalam kemudian persis turun di Masjidil Aqsa yang saat ini sedang dikuasai oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Saudara sekalian, semua itu akan terjadi nanti manakala kita semua punya keseriusan bersama untuk untuk kemudian menyumbang, memikirkan, memerdekakan Palestina dari cengkeraman orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Ingat, Al-Aqsa, jemaah sekalian, Al-Aqsa tidak berada di jalur Gaza, juga tidak berada di Rafah jemaah sekalian tapi Al-Aqsa saat ini sedang dicengkram oleh oleh tangan-tangan Yahudi laknatullah alaih. Dan ini semua adalah tanggung jawab kita. Memang ke depan ma'asyil muslimin perang ini bukan perang antar negara lagi, bukan perang kepentingan ekonomi, bukan perang kepentingan sosial dan politik, tidak. Tapi perang kita ke depan dengan izin Allah adalah perang ideologi. Itulah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah pertanyaan kita sekarang saudara sekalian, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk memikirkan masalah-masalah seperti itu kita termasuk dari tentara-tentara Allah atau kita semua berjalan dengan dunia kita masing-masing kalau sudah demikian jemaah sekalian kehancuran demi kehancuran akan muncul dalam kehidupan kita dan yakinlah dan kita juga harus yakin insya Allah kalau kita komitmen dengan syariat Allah kemudian masih kita makmurkan bersama-sama seperti ini kita juga peduli kepada saudara kita yang lain saya yakin kita pun juga tidak akan mudah mendapatkan fitnahnya Dajjal dan kita semua akan bergabung dengan tentara Nabi Allah Isa alaihissalam di akhir zaman di bawah pimpinan Muhammad bin Abdullah khilafah terakhir dan kemenangan demi kemenangan akan muncul dalam kehidupan kita insyaallah dan sepertinya saudara sekalian mukaddimahnya dimulai dari perang ini jamaah sekalian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sekali, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala perjuangan saudara kita di Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mereka oleh Allah keistiqomahan dan sabat diberi oleh Allah oleh Allah kepada mereka semua kesabaran dalam perjuangan ini dan mudah-mudahan kita semua tergerak hati kita semua untuk kemudian mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan demi kemenangan diraih oleh saudara kita di Palestina dan kita juga digerakkan hati kita dan tangan kita untuk kemudian menyumbangkan sebagian harta yang kita punya demi suksesnya dakwah di Palestina dengan izin Allah Subhanahu wa taala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته